Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa imamina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yaumiddin Amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita jelaskan mengenai sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang waktunya mengikuti waktu sholat lima waktu. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, sholat rawatib itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya rawatib al-mu'akkadah, yaitu sholat rawatib yang sangat ditekankan. Dikatakan sangat ditekankan karena sholat rawatib ini selalu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Yang kedua adalah sholat rawatib ghairu muakkadah yang tidak ditekankan, cuma di sana ada anjuran untuk melakukannya. Sholat rawatib ini hikmah disyariatkannya dan diperintahkannya untuk melakukan sholat rawatib adalah sholat ini sebagai penyempurna sebagai eh, penyempurna dan pelengkap daripada sholat lima waktu karena memang sebagai manusia manusia itu selalu banyak salah dan selalu banyak pikiran dan banyak urusan sehingga kebanyakan mereka tidak bisa khusyuk secara 100% dalam setiap sholatnya untuk menutup kekurangan yang terjadi di sholat lima waktu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat rawatib. Adapun rawatib yang sangat ditekankan atau rawatib al-muakkada itu ada 10 rakaat. Yang pertama adalah dua rakaat sebelum sholat zuhur dua rakaat setelah sholat zuhur dua rakaat setelah sholat maghrib dua rakaat setelah sholat isya dan dua rakaat sebelum sholat subuh di antara sepuluh rakaat ini yang paling utama yang paling besar fadilah dan keutamaannya adalah sholat dua rakaat sebelum subuh atau yang dinamakan salat sunnatal fajri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan ibadah sunnat seperti beliau memperhatikan dan melaksanakan solat dua rakaat sebelum subuh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya sholat dua rakaat sebelum subuh atau ketika fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Untuk eh, pelajaran dan kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai sholat-sholat yang disunahkan. Kita masih pembahasan kita masih sekitar sholat yang disunahkan dalam kajian yang lalu telah kita singgung juga mengenai sholat id, idul fitri dan idul adha. Juga sholat kusuf dan sholat khusuf, sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan. Juga sholat istisqa, sholat minta hujan. Cuma sholat-sholat ini, sholat yang disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Dan insya Allah Imam Abi Suja akan menjelaskan sholat-sholat ini secara khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai tiga buah macam solat yang disunatkan, yang sangat ditekankan juga. Imam Abi Suja mengatakan, wasalasuna wafila muakkadatun. Tiga solat nafilah, tiga solat sunnah yang sangat ditekankan. Yang pertama solatul laili, solat pada malam hari yang kedua wa salatul duha, salat duha. Yang ketiga wa salatul tarawih adalah salat taraweh. Pembahasan pertama kita adalah mengenai salatul lail. Salatul lail atau qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat pada malam hari adalah solat yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Kalau sholat tersebut dilakukan setelah tidur, setelah tidur maka dinamakan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan setelah orang tersebut tidur. Meskipun tidurnya cuma satu jam atau setengah jam, setelah tidur dia langsung melakukan sholat, maka sholat ini dinamakan sholat tahajud. Para ulama telah menukil ijma atau para ulama telah sepakat telah sepakat bahwasanya salat malam atau salatul lail ini adalah salat yang disunatkan dan sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka." Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan jika pada malam hari tahajudlah, lakukanlah solat, bacalah Al-Qur'an, nafilatan laka sebagai tambahan atas e, sebagai tambahan atau sebagai pelengkap daripada solat solat fardu. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kamu atau akan Eh, mengutus kamu akan memberikan kamu makom yang terpuji atau kedudukan yang terpuji di, di, di sisinya. Jadi salat nafilah yang dikerjakan pada malam hari ini adalah salat yang dianjurkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa makfaratun lisayyiati wa manhatun anil ismi." Yang artinya alaikum biqiyamul lail. Tetapilah kamu untuk mengerjakan solat pada malam hari. Fa innahu da'bus salihin. Karena solat pada malam hari adalah kebiasaan daripada orang yang orang-orang yang soleh Koblakum sebelum kamu semuanya wa kurbatun lakum dan sebagai sesuatu yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wa kurbatun lakum ila rabbikum jadi salat malam itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa mukafaratun lisayiat dan salat malam itu sebagai hal yang menghapus kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan wa manhatun anil ismi dan salat Malam itu bisa mencegah kita untuk melakukan suatu kedosa, suatu dosa ya. Jadi salat malam ini fadilah dan keutamaannya sangat besar sekali. Telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya seperti Imam Darimi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla fi lailatin bimi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man shalla bimi'atai ayatin fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin." Yang artinya barang siapa yang sholat pada malam hari dengan membaca 100 ayat lam yuktab minal ghafilin maka dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai Waman sholat bimi atai ayatin dan barang siapa yang sholat dengan membaca 200 ayat fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin maka dia akan dicatat sebagai orang yang ikhlas dicatat sebagai orang yang ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sholat malam ini pada umumnya sangat diperintahkan baik itu pada permulaan malam atau pada tengah-tengah malam atau pada akhir malam cuma Solat pada tengah malam ini adalah yang lebih utama. Solat pada tengah malam adalah yang lebih utama. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang solat yang paling utama. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lama suila ayyu solati afdal ba'dal matuba, Qala as solatu fi jawfil lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mengenai solat apa yang paling utama, wahai Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, solatun fi jawfilal, yaitu solat pada tengah malam. Mengapa? Apa sebabnya? Kok solat pada tengah malam itu mempunyai fadilah atau keutamaan yang sangat besar? Jawabnya adalah karena ibadah yang kita lakukan pada malam hari ketika orang-orang enak tidur. Ini sangat sulit dan sangat berat untuk kita lakukan. Juga pada malam hari kebanyakan orang pada lalai. Kebanyakan manusia pada sibuk dengan kesibukan dirinya sendiri. Maka sholat pada tengah malam, pada tengah malam seperti ini sangat dianjurkan ketika orang pada lalai dan ketika orang banyak yang tidur sehingga manusia sedikit sekali yang menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui jadi sholat pada tengah malam lebih utama daripada sholat di permulaan malam. Yang lebih utama lagi adalah sholat di akhir malam. Kalau misalnya malam itu kita bagi menjadi tiga, sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang e, tengah, yang kedua, lebih utama. Jadi sholat pada sepertiga yang kedua lebih utama daripada sholat di sepertiga yang pertama. Dan sholat di sepertiga yang akhir lebih utama lagi. Lebih utama lagi. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat-sifat hamba. Yang mendekatkan diri kepadanya. Sifat-sifat hamba yang selalu ingin dekat dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan obil asharikum yastaghfirun dan ketika pada masa sahur yaitu pada sepertiga yang terakhir mereka minta ampun dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sepertiga yang akhir ini adalah waktu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur menurunkan rahmatnya dan menurunkan ampunannya, maka bagi seorang hamba, bagi seorang muslim jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan bagian dari masa yang mulia ini. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya sholat malam yang paling utama, yang lebih utama lagi adalah sholat malam yang eh, seperti sholat malam yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihi salam. Nabiullah Dawud alaihi salam beliau membagi malam menjadi enam membagi malam menjadi enam. Sat, enam pertama, enam yang kedua, enam yang ketiga, enam yang empat, beliau pergunakan untuk tidur. Seperempat, enam yang keempat, dan enam yang kelima, beliau pergunakan untuk sholat. Dan enam yang terakhir, beliau pergunakan untuk uh, tidur. Kemudian setelah itu beliau menjalankan sholat subuh. Ini adalah kiamulail yang dilakukan oleh eh, Sayyidina Dawud, Nabi Allah Dawud alaihissalam. Dan itu adalah cara untuk Qiyamul Lail yang paling afdol. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbus solati ilallahi taala sholatu Dawuda, kana yanamu nisfal laili wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu." Yang artinya, solat yang paling mulia, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Allah Dawud. Karena yanamu nisfal lail. Nabi Dawud ini setengah malam beliau tidur. Wa yakumu thulutsahu dan sepertiga malam setelah itu beliau menjalankan ibadah salat. Wa yanamu sudusahu kemudian yang terakhir seperenam malam beliau tidur kemudian setelah tidur bangun untuk menjalankan salat subuh. Adapun qiyamul lail beribadah pada malam suntuk itu sebagaimana dikatakan oleh ulama adalah dimakruhkan. Makruh untuk qiyamul lail semalam suntuk. Karena apa? Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah beliau mengatakan dimakruhkan bagi seseorang untuk menjalankan qiyamul lail setiap hari mulai malam mulai pertama malam sampai akhir malam. Karena itu adalah akan menjadikan akan berbahaya untuk kesehatannya berbahaya untuk matanya, berbahaya untuk tubuhnya. Maka yang baik adalah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qiyamud Dawud dengan membagi malam menjadi sepertiga, menjadi seperenam. Setengah malam digunakan untuk tidur, pada seperenam yang keempat, seperenam yang kelima digunakan untuk beribadah, untuk sholat, membaca Quran, dan seperenam yang terakhir digunakan untuk tidur, kemudian setelah itu bangun untuk menjalankan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu bangun setelah sehabis tidur sehingga kita sholat subuh, tubuh kita menjadi fresh kembali. Atau kalau tidak bisa seperti itu ya, pada masa sahur pada waktu sahur yaitu satu jam sebelum sholat sebelum sholat subuh sebelum masuk waktu subuh bisa menjalankan tahajud dan bisa membaca Al-Quran sehingga pada uh, dia bisa tidur pada malam sebelumnya seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya seseorang muslim itu yang yang baik yang lebih afdol adalah setelah sholat isya dan setelah makan sore makan malam langsung tidur karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau tidak senang atau memakruhkan memakruhkan untuk e, berbincang-bincang yang tidak ada faedahnya setelah sholat isya. Begitu jika memakruhkan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya setelah sholat isya. Kalau sesuatu yang dilakukan itu ada faedahnya, seperti ngaji, atau seperti mutolaah ilmu maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada pekerjaan lain lebih baik tidur secepatnya kemudian nanti sebelum sholat subuh pada waktu sahur bisa bangun untuk menjalankan sholat tahajud dan membaca Quran. Ini adalah yang berhubungan dengan sholatul lail. Kemudian sholat yang kedua yang sangat dianjurkan yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah sholatul duha yaitu sholat duha. Sholat duha ini disunatkan dan sangat dianjurkan sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 18, "Yusabbihna bil ashiyi wal isyraq." Yusabbihna bil asyi mereka membaca tasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bil asyi pada waktu sore wal isyraq dan pada waktu pagi hari. Kata-kata isyraq di sini sebagaimana ditafsir oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-isyraqu salatul duha. Yang dimaksud dengan isyraq di sini adalah salat duha. Jadi salat duha itu mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi salasin siyamu salasati ayamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an arqud yang artinya kekasihku yang dimaksud dengan kekasihku di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kepadaku tentang tiga hal. Yang pertama, siamu salah satu ayamin fikuli syahrin, puasa tiga kali setiap bulan, warok atai duha dan dua rakaat duha, au wa an uti an arkud dan hendaknya saya melakukan salat witir sebelum saya tidur. Juga dalam hadis yang lain dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Ummu Hani radhiyallahu anha annahu lamma kana amal fathi atat Rasulullah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa bi'ala Makkah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimatu summa akhadha thawbahu wal tahaffa bihi summa shalla thamani raka'atin subhatul eh, duha, ayat salatul duha. Diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan Mekah, tahunul fath. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang di Mekah dan beliau naik di eh, bagian kota Mekah yang tinggi. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi dan ditutup oleh Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah beliau selesai mandi, beliau mengerjakan salat duha 8 rakaat dan itu adalah salat duha sebagaimana diceritakan oleh Ummu Hanik radhiyallahu anha. Terus eh, salat duha adalah sangat dianjurkan dan sangat ditekankan. Dan salat duha ini pahalanya dan keutamaannya sangat besar sekali. Yang perlu kita jelaskan sekarang kapan waktunya salat duha ini. Salat duha waktunya adalah mulai dari terbitnya matahari atau e, mulai dari tingginya matahari, terbit matahari dan tinggi sekitar tingginya satu tombak dan habis waktu duha kalau sudah masuk waktu zawal. Jadi sholat duha itu mulainya ketika matahari sudah terbit setinggi tombak, ketika sudah habis waktu makruh, sampai habis kalau sudah masuk waktu zuhur. Ini adalah waktu sholat duha. Akan tetapi yang afdol, yang lebih utama adalah kita kerjakan kalau telah lewat kira-kira seperempat siang. Jadi kalau sudah kira-kira jam 9 itu adalah yang afdol. Kira-kira kalau sudah lewat seperempat siang itu adalah yang afdol. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna fa qala salatul awabina idza ramidat fisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau datang dan berkunjung di Masjid Kuba Masjid Kuba itu berada di Madinah sana, Masjid Kuba. Ketika beliau sampai di masjid, beliau mendapatkan para sahabat sholat duha di dalam masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu langsung berkomentar, langsung bersabda, Salatul awabin ida rom idat fisal. Salat duha adalah sholat awabin, sholatnya orang-orang yang sering atau sholatnya orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ida rom idat fisal yang dimaksud dengan romidot visol itu ketika tanah sudah panas. Jadi e, romidot visol itu yang dimaksud dengan romidot visol itu adalah karena matahari kalau matahari panas dan menyinari bumi sehingga kalau bumi ini atau tanah ini sudah terasa panas sehingga onta yang sedang duduk itu akan mengangkat tubuhnya karena kepanasan. Dan ini kira-kira kalau kita lihat di Arab ini kira-kira jam 9 atau jam setengah 10. Karena kalau di Indonesia jam 7 masih ter, agak terasa dingin, tapi kalau di Arab sini ini jam 7 sudah panas. Jadi kalau kira-kira jam 9 itu sudah tanah ini sudah terasa agak panas sehingga onta yang lagi berbaring di atas tanah langsung bangun, langsung bangun untuk mencari makan. Nah, sholat awabin atau sholat duha ini waktunya adalah kalau sudah tanah sudah agak panas, ya kira-kira jam 9 atau jam 10 itu adalah waktu yang afdol, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk rokaatnya, untuk rokaatnya paling sedikit adalah dua rokaat. Salat duha itu paling sedikit dua rokaat dan paling banyak adalah delapan rokaat. Delapan rokaat sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah, beliau sholat duha delapan rakaat. Adapun paling sedikit adalah dua rakaat seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ausani Khalili bi salatin, beliau salah satunya adalah menjalankan sholat duha dengan dua rakaat. adalah jadi yang paling sedikit dua rakaat, yang paling banyak adalah delapan rakaat. Sebagian ulama seperti Imam uh, Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar juga dalam kitabnya Syarhus Saghir dan Syarah Kabir dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin yang paling banyaknya adalah 12 rakaat. Jadi rakaat duha itu paling banyak 12 rakaat menurut mereka. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj juga menurut Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Muharrar dan dalam kitabnya Syarah Sohir. 12 rakaat. Ala kulli halin untuk masalah berapa banyaknya salat rakaat salat e, eh, duha masih ada perbedaan dalam perbedaan pendapat untuk ulama mutaakhirin yang afdol dan paling banyak adalah 8 rakaat seperti dalam hadis yang disebutkan oleh Umuhanik eh, Ummu Hanik tadi hadis Bukhari dan Muslim. E, kemudian Sholat berikutnya yang dianjurkan adalah sholat seperti yang disebutkan oleh Imam eh, Abi Sujat di sini adalah sholat taraweh, sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini adalah termasuk sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sholat terawih ini adalah khusus untuk hari, untuk bulan Ramadan saja. Untuk malam hari di bulan Ramadan saja. Dan sholat terawih ini uh, uh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man koma Ramadana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dambih yang artinya barang siapa yang menjalankan sholat yang koma Ramadan yang dimaksud dengan qiyamu Ramadan di sini adalah ditafsiri oleh ulama dengan menjalankan sholat tarawih imanan wahtisaban imanan karena mempercayai bahwasanya itu adalah perkara yang hak wahtisaban dan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ghufirallahu ma maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang telah dia lakukan. Dan salat tarawih ini seperti yang telah kita ketahui biasanya uh, jumlah rakaatnya adalah 20 rakaat. 20 rakaat waktunya adalah setelah salat Isya dan habis waktu salat tarawih ini kalau sudah masuk waktu salat subuh setelah sholat isya ya meskipun sholat isya tersebut dijamak takdim misalnya dengan sholat e, eh, maghrib maka orang yang telah menjalankan sholat isya dengan dijamak takdim dengan maghrib sudah boleh untuk melakukan sholat taraweh akan tetapi waktu yang utama untuk menjalankan sholat e, eh, taraweh ini adalah kalau sudah kira-kira lewat seperempat malam jadi kalau sudah kira-kira lewat seperempat malam itu adalah waktu yang afdol dan juga boleh juga dilakukan langsung setelah sholat isya seperti yang biasanya lazim dilakukan di Indonesia. Cuma yang lebih utama adalah diakhirkan sampai berlangsung seperempat malam. Uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dhata lailatin fasalla bi salatihi nasun summa salla min al-qabilati fakathura nasu summa ijtama'u min al-laila as-salisa aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufratu alaikum Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya pada bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa salat di masjid sendirian Kemudian para sahabat ketika mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka mereka berduyun-duyun datang ke masjid untuk melakukan sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari pertama, ketika itu jarang orang yang hadir. Hari kedua pertama banyak. Hari ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang ke masjid. Begitu juga hari keempat. Setelah Ya, pada pagi harinya pada sholat subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabatku, saya telah melihat apa yang telah kamu lakukan, tapi saya tidak keluar ke masjid. Bukan apa-apa. Saya hanya takut bahwasanya sholat ini akan diwajibkan atas kamu dan kamu tidak mampu untuk menjalankannya. Jadi saking karena rahmatnya, karena begitu besar cinta dan rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sehingga beliau takut nantinya sholat Terawih tersebut akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat terlalu eh, sahabat saking kepinginnya sahabat itu untuk memperbanyak ibadah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena eh, kecintaan Rasulullah sehingga beliau takut kalau sholat tersebut diwajibkan atas umatnya. Seperti dalam halnya siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an usyqa ala ummati la amartum siwak inda kulli salatin dalam hadis yang lain indah kulli wudhu'in karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam cinta dan rahmatnya yang begitu besar kepada umatnya sehingga beliau tidak mewajibkan kepada umatnya untuk melakukan siwak padahal siwak itu adalah fadilah dan keutamaannya sangat besar sekali. Jadi laula an asyukko saya takut kamu tidak bisa menjalankan. Saya takut kamu tidak bisa nantinya sehingga saya tidak mewajibkan hal tersebut. Ini adalah karena saking rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Ala kulli halin salat e, eh, terawih ini pada awal mulanya Islam di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilakukan tidak dengan berjamaah, begitu juga tidak seperti sekarang ini. Kemudian pada zamannya Sayyidina Abu Bakar begitu juga dan pada zaman e, Sayyidina Umar menjadi khalifah ketika itu ketika beliau melihat para sahabat dan para muslimin orang Islam saling sholat, ada yang sholat sendirian di masjid, ada yang sholat berjamaah dengan dua orang, ada yang sholat berjamaah dengan tiga orang. Akhirnya Sayyidina Umar berpendapat, jamaah atau orang-orang yang sholat yang terpencar-pencar di masjid ini lebih baik alangkah baiknya kalau dikumpulkan di dalam satu imam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, An Abdurrahman bin Abdul Qari Raqala kharajtu ma'a Umar bin Khattab fi Ramadan ila masjid fa idan nas auza mutafarriqun. Fa shalla fa yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu. Fa qala Umar inni ara law jumi'at lau jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amsal suma azama fajamahum ala ubay bin ka'b suma kharajtu ma'ahu lailatal ukhra wan nasu yusallun bi salati qari'ihim faqala umar nikmatul bil'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdhal min alladhi yaqumuna ya'ni akhir lail wa kana nasu yaqumuna awwalahu jadi dalam hadis ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab pertama kali menjabat sebagai khalifah kebiasaan sholat terawih yang terjadi pada zaman Rasulullah. Para sahabat sholat, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat satu orang sholat dengan makmum dua orang, dengan makmum empat orang yang terpencar-pencar seperti ini, maka beliau mengatakan alangkah baiknya kalau orang-orang yang sholat terpencar-pencar ini saya kumpulkan pada satu imam. Maka pada malam berikutnya beliau memerintahkan sahabat Ubay bin Kaab untuk sholat dengan para sahabat. Maka ketika itu mereka sholat pada setelah sholat isya langsung. Maka Sayyidina Umar mengatakan, walatiyanamuna anha afdalu min allati yaqumuna yakni akhir lail yang sholat pada akhir lail pada akhir malam pada waktu akhir malam itu lebih baik daripada yang sholat raweh pada permulaan malam begitu juga E, dan sholat terawih ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah dengan 20 rakaat dan hal ini adalah disebutkan atau diriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam As-Sunan juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta bahwasanya e, Sayyidina Umar mengadakan sholat terawih ini dengan di, dengan menugaskan Ubay bin Kaab sebagai imam dengan 20 rakaat seperti yang disebutkan dalam Muwatta disebutkan dalam Imam Al Baihaqi dalam kitabnya Asunan dengan sanad yang sahih. Dan sholat terawih ini caranya adalah dengan di, dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya. Nah, seandainya dilakukan empat rakaat salam maka tidak sah karena itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang warid dan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang disebutkan dalam hadis-hadis adalah dengan dua rakaat salam dua rakaat salam. Maka seandainya dilakukan dengan empat rakaat salam empat rakaat salam maka ulama yang mengatakan cara seperti itu tidak sah. Akhirnya e, artinya sholatnya tidak sah dan batal kalau dilakukan dengan empat rakaat salam empat rakaat salam. Dan sholat ini dikatakan atau dinamakan sholat taraweh karena memang di situ ada tarwih, ada istirahatnya. Jadi Tulus ya. jadi setiap empat rakaat ada istirahatnya. Setiap empat rakaat ada istirahatnya. Maka dikatakan sholat tarawih. Sholat yang ada tarawihnya, yang ada istirahatnya. Karena kalau sholat misalnya 20 rakaat secara monoton langsung bisa saja cuma capek sekali. Apalagi kalau orang yang sholat itu tua ya. Atau punya penyakit encok. Maka lebih baik sholat empat rakaat terus ada istirahatnya. Empat rakaat terus ada istirahatnya. Sehingga sholat ini dikatakan sholat tarawih. Ini adalah uh, jadi tiga solat ini adalah solat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana fadilah dan keutamaannya adalah sangat besar sekali. Di sini ada beberapa solat yang tidak disebutkan oleh Imam uh, Abi Suja. Saya ingin mengingatkannya. Di antara solat-solat yang yang banyak fadilahnya, yang ada hadisnya di sana adalah solat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang banyak sekali fadilahnya dan di sana ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tahiyatul masjid itu apa? Salat tahiyatul masjid ini adalah salat yang disunatkan dua rakaat bagi orang yang masuk masjid. Jadi bagi orang yang masuk masjid sebelum dia duduk, dia disunatkan untuk melakukan salat dua rakaat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli ini, Yang artinya jika salah satu dari kamu masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sholat dua rakaat. Rakaat. Seandainya dia datang ke masjid terus mendapatkan imam sudah mulai berjamaah, maka dia langsung saja ikut berjamaah bersama imam dan dia akan tetap mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid yaitu sholat penghormatan untuk masjid ketika jadi sholat tahiyatul masjid ini uh, di samping di samping bisa dijalankan dengan sholat sunnah dengan dua rakaat juga kalau uh, bisa juga fadilahnya didapatkan dengan uh, Eh, dengan melakukan sholat fardu seperti contoh yang saya sebutkan tadi yaitu kalau dia datang ke masjid terus imam telah mulai berjamaah maka dia bisa langsung ikut sholat imam dan dia juga akan mendapatkan fadilah sholat tahiyatul masjid sholat berikutnya yang eh, dianjurkan adalah sholat eh, yang ada hadisnya adalah sholat sunnatul wudhu ha? sholat sunnatul wudhu sholat sunnatul wudhu ini adalah Solat yang disunatkan bagi orang yang telah melakukan wudhu. Jadi kalau ada orang setelah wudhu, maka disunatkan untuk melakukan solat dua rakaat seperti yang disebutkan dalam eh, dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Bilal uh, radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda man doa fa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhdits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambih yang artinya barang siapa yang wudu dengan secara sempurna dan salat dua rakaat maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia. Jadi ini adalah fadilah yang sangat besar sekali. Cuma dengan salat dua rakaat setelah wudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita seperti yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim tadi. Man doa barang siapa yang wudu fa asbaghal wudu'a dan menyempurnakan wudu'a wa shala raka'ataini dan salat dua rakaat setelahnya lam yuhdits fihi ma nafsahu dan dia tidak uh, tidak apa tidak berkata apa-apa atau tidak uh, dalam hatinya itu tidak terlintas apa-apa dalam hatinya ketika sholat, ghufirullahu mata kota mendampingi maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Bilal bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ketika Isra dan Mi'raj masuk surga. Dan ketika beliau masuk surga, beliau mendengar bunyi trompa atau bunyi sandal sahabat Bilal. Kemudian Rasulullah berkata, "Bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, dengan amalan apa kamu bisa mendahului saya masuk surga? Saya masuk surga kok mendengarkan trompa atau mendengarkan suara sandal kamu? Sahabat Bilal menjawab, Qala a'rifu syai'an. Rasulullah saya tidak tahu. Cuma saya punya amalan yaitu ketika saya selesai wudu, saya selalu sholat dua rakaat. Mungkin ini hal ini adalah yang e, menjadikan saya atau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendengar bunyi sandalnya Sayyidina Bilal ketika e, masuk surga. Kemudian termasuk sholat lagi yang dianjurkan adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu kalau salah satu dari salah satu dari kita, kalau salah satu dari kita mempunyai hal yang ingin dilakukan, agar hal yang akan kita lakukan ini mendapat restu atau mendapatkan berkah atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya sebelum melakukan hal tersebut kita melakukan salat istikharah. Misalnya ada orang yang ingin nikah. Kalau dia sudah punya pandangan orang yang akan dia lamar, maka dia melakukan salat istikharah terlebih dahulu. Atau ada orang yang ingin memondokkan anaknya, mau mondok kemana anaknya tersebut. Maka sebelum dia memondokkan anaknya, dia harus istikharah terlebih dahulu. Apakah pondok yang Eh, akan akan pondok itu cocok atau tidak, maka dia istikharah terlebih dahulu. Atau dia mau bekerja, bekerja mau melamar menjadi satpam misalnya, maka sebelum melamar dia istikharah terlebih dahulu. Apakah hal tersebut akan bermanfaat untuk dia di dunia dan akhirat? Yang penting dalam segala hal kita yang akan kita lakukan kita semestinya harus melakukan salat istikharah. Sebagaimana yang di eh, riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata fi kulli fi umuri kulliha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan salat istikharah pada setiap pekerjaan pada setiap hal kama yuallimuna as-surata minal Qur'an seakan-akan atau sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita satu surat dari Al-Qur'an. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada sahabatnya untuk melakukan sholat istikharah di setiap hal yang akan mereka lakukan. Seakan-akan beliau itu sepertinya beliau mengajarkan sebuah surat dari Al-Qur'an. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahadukum bil amri falyarka' ini min ghairil faridah summa liyakul Allahumma ini astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik ila akhirih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika seseorang dari kamu ingin melakukan sesuatu maka hendaknya hendaklah dia melakukan salat dua rakaat summa liyakul kemudian setelah salat hendaknya membaca doa ini Allahumma ini astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun kemudian dia menyebutkan hajat dan pekerjaan yang akan dia lakukan fi dini wa ma'ashi wa aqibati wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharran li disebutkan hajatnya fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdirli khaira haitsu kan. Kemudian uh, setelah itu maka dia uh, selesai istikharahnya. Jadi salat istikharah ini adalah sangat dianjurkan kalau kita ingin melakukan setiap pekerjaan. Ini adalah macam-macam salat yang uh, sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cukup sekian saja kajian yang bisa kita ambil untuk Eh, malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang telah kita baca bermanfaat khususnya untuk diri saya dan untuk para pendengar pada umumnya. Nasallallahu subhanahu wa taala ayja'ala ilmana ilman nafi'a wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Sebelum kita tutup acara kita ini, ada sebuah pertanyaan uh, dari pendengar setia kita. Yang pertama dari uh, Bapak Wafik ya. Beliau bertanya, bagaimana kalau tangan kita ada besinya dan kita meninggal? Apa harus diambil besi dalam tangan kita? Dan bagaimana kalau seseorang memiliki tato? Apa hukumnya dia waf, jika dia wafat? Apakah wajib dihilangkan tatonya? Nah, kalau seandainya salah satu dari kita tangannya ada besinya. Misalnya tangannya itu telah terputus. Entah itu karena sebab kecelakaan atau karena sebab misalnya punya penyakit. Sehingga dokter memutuskan untuk diputus dan disambung dengan besi. Maka sudah kalau memang sudah meninggal. Maka tidak perlu kita mencopot besi tersebut. Karena kalau kita copot. Maka hal tersebut terbilang apa? terbilang menyakiti orang yang meninggal. Maka tidak boleh kalau besi tersebut kita ambil. Biarkan sudah. Kalau sudah meninggal, kita kubur, kita mandikan dan kita kubur bersama dengan besi yang ada di kakinya. Terus bagaimana dengan orang yang kena tato, yang eh, yang punya tato, apakah wajib untuk dihilangkan tatonya? Kalau orang tersebut sudah meninggal ya sudah, tidak usah tatonya dihilangkan karena kalau tatonya dihilangkan maka hal itu akan menyakiti mayat juga. Perlu saya saya tekankan bahwasanya jangan sampai kita uh, apa namanya uh, membuat tato ini. Jadi tato ini hukumnya adalah membuat tato ini hukumnya adalah haram tidak salah ya. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama tidak boleh. Tapi kalau memang kalau sudah terlanjur dan tidak tahu ya terlanjur dan tidak tahu orangnya tidak tahu bagaimana lagi. Berarti ya sudah. Maka kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan kalau misalnya kalau dihilangkan itu mengakibatkan sakit ya misalnya atau mengakibatkan bahaya sudah tidak usah dihilangkan. Uh, dan kalau meninggal ya sudah tidak usah dihilangkan. Karena kalau orang yang sudah meninggal tidak boleh disakiti, tidak boleh dibuang tatonya karena hal itu akan terbilang sebagai uh, menyakiti kepada orang yang meninggal. Terus pertanyaan yang kedua dari pendengar kita Beliau bertanya, sepertiga malam terakhir itu dari jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Syukron. Jadi malam itu dimulai eh, malam itu dimulai malam itu kapan mulainya malam itu? Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Terus jadi kita bisa eh, bisa apa? mengira-ngira. Jadi kalau malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari, dan dimulai dengan terbitnya matahari kalau kita bagi tiga gitu saja ya. Kalau kita bagi enam maka misalnya mulai jam enam jam enam sore itu tenggelam matahari dan jam enam pagi itu terbit matahari berarti ya dibagi aja jadi tiga jadi jam enam sampai jam berapa itu sepertiga yang pertama jam berapa sampai jam berapa itu sepertiga yang kedua jam berapa sampai jam berapa itu sepertiga yang ketiga ya itu ya itu adalah baga cara menghitung malam atau cara untuk membagi malam ya. Terus pertanyaan berikutnya gimana kami sholat nggak khusyuk? Ingat kerja, ingat cewek, ingat apa saja yang telah kita kerjakan tadi ya. Memang sholat itu adalah ibadah yang sangat sulit untuk kita lakukan. Jadi termasuk ibadah yang sulit untuk kita lakukan adalah sholat. Sulit dalam hal apa? Dalam hal sulit untuk konsentrasi dan khusyuk kepada solat yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna birotun illa alal khosyin. Jadi salat itu adalah ibadah yang besar illa alal khosyin kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi jadi salat itu kita untuk bisa 100% khusyuk dalam salat kita itu sangat sulit sekali dan ini perlu latihan. Perlu latihan. Termasuk hal-hal yang bisa menjadikan kita khusyuk dalam salat adalah Ketika kita akan sholat, kerjakanlah sholat itu dengan tenang. Kerjakanlah sholat itu dengan tenang. Jangan kita mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa. Kalau kita ingin sholat zuhur misalnya ke masjid misalnya, maka jauh-jauh. Jadi sebelum masuk waktu zuhur kita sudah siap, kita sudah tohar, kita sudah wudhu, kita sudah pakai baju yang untuk sholat, kita sudah siap untuk sholat. Ketika waktu belum sholat, sebelum waktu sholat zuhur masuk, kita sudah siap dengan telah berwudu, telah e, memakai pakaian yang bagus sehingga ketika masuk waktu sholat hati kita sudah kosong. Ketika kita masuk sholat hati kita sudah kosong tidak mempunyai pikiran apa-apa. Itu adalah yang baik. Jadi jangan sampai seperti yang ha, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita itu tidak tergesa-gesa dalam sholat dan hendaklah kita itu siap sholat itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi sebelum masuk waktu duhur kita tuh sudah eh, sudah berwudu, sudah siap untuk sholat. Masuk waktu duhur, kita masuk ke masjid, tahiyat masjid dua rakaat, habis itu sholat qobliyah empat rakaat, habis itu tenang, tenangkan hati. Habis itu baru masuklah ke sholat duhur. Maka kalau kita lihat uh, sirah atau kita lihat Eh, amalan-amalan uh, yang dilakukan oleh para ulama kita, para salaf kita seperti Imam Haddad misalnya, beliau melarang seseorang untuk berbicara dengan beliau ketika beliau mau masuk ke masjid. Jadi ketika beliau di jalan mau berangkat ke masjid beliau, Masjid Hawi, beliau itu tidak menerima dan tidak mau ngomong dengan siapapun. Beliau mengatakan sehingga saya masuk masjid itu hadisnya sudah kosong. Yang saya ingat cuma Allah Subhanahu wa taala saja. Memang eh, khusyuk dalam sholat itu sangat sulit, tapi insya Allah dengan melatih kita akan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cara dan hidayah kita supaya kita bisa khusyuk. Dan jangan lupa, khusyuk adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekhusyuan. Ada tidak tidak cuma bukan cuma usaha secara zahir saja, Cara batin kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai orang yang khusyuk dalam salat kita. Ini adalah eh, kira-kira uh, uh, anjuran yang mudah-mudahan apa yang telah kita kasih bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nasallahu subhanahu wa taala ayyaj'alana minal khashiin wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh